Al-Hadith At-Tasi' An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bahwasanya Rasulullah sallam sangat mengagumkan beliau berkanan-kanan ketika memakai sandal, bersisir ataupun ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullih dan dalam segala urusannya. Mutlaqan muqayyad. Ah, dalam segala urusan mutlaqan muqayyad? Muqayyad bi ayyi syai? Dengan apa? Nah, dipahami secara muqayyad yaitu pada perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang yumdah atau perkara yang bagus. Adapun pada perkara yang jelek atau yang tidak disukai maka dimulai dengan kiri seperti masuk ke kamar mandi, WC atau ketika keluar dari masjid maka dengan kiri. Nah, mari kita hadis Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadis fawaid. Kita mendapatkan dari hadis ini faedah-faedah. Pertama takdim al-yamin lil asya'it tayyibah. Memulai dengan kanan pada perkara-perkara yang tayyib, yang baik. Huwal afdal syar'an wa aqlan wa tibban. Dan itu lebih baik secara syariat, ini berkanan-kanan itu lebih baik secara syariat, secara akal, ataupun secara kedokteran. Karena kita memakai sesuatu yang jelek dengan tangan kiri, yang kotor-kotor, sedangkan yang bersih dengan tangan kanan. Sehingga terpisah dan menjadi lebih sehat. Qala Nawawi rahimahullah, qaidatus syara' al-mustamirrah kaidah syariat yang terus menerus adalah istihbabul bada'ah bil yamin. Memul dianjurkannya memulai dengan kanan. Fi kulli makana min babit takrim. Pada segala perkara yang termasuk dalam babut tekrim, dalam bab-bab yang mulia. Wat atau bab masalah yang mengindahkan seperti bersisir Wa makana bididdiha, adapun yang lawannya, berarti yang jelek-jelek atau yang kotor, istahabba fihi tayasur, maka disunahkan, dianjurkan untuk berkiri-kiri. Baik. asania faedah thaniyah. Inna ja'la al-yasar lil asya'il mustaqdarah huwa al-alyaq syar'an wa aqlan menggunakan tangan kiri dalam beberapa perkara yang mustaqdarah, dalam beberapa perkara yang kotor, itu aliyak, itu lebih pantas. Dari kata apa? Dari kata layak. Yang artinya layak. Aliyak lebih cocok, lebih pantas. Syara'an wa aqlan, secara syariat dan secara akal. Secara syariat jelas karena diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa Sedangkan secara akal sudah dibahas tadi bahwa kalau terpisah yang jelek dengan tangan kiri, yang bersih dengan tangan kanan, maka seorang akan terjaga kesehatannya. Yang ketiga, <clears throat> istafadna aydan min hadha al-hadith inna syara' al-syarif ja'a li islahin nas wa tahdhibihim wiqayatahu min al-adrar. Yang ketiga, sesungguhnya syariat yang mulia ini ja'a li nas. Datang untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa tahdzibihim datang untuk mendidik mereka. Wa biqayatihim minal abrar dan datang untuk menjaga mereka dari madarat-madarat. Dari hadis ini kita dapat bahwa syariat ini yang mulia datang bukan untuk menyiksa, bukan untuk memberatkan. Apa kata Allah dalam surat Taha? Taha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Taha. Tidaklah kami menurunkan kitab atas kalian itu litashqa. Untuk memberatkan. Tashqa ini syaqi. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran untuk memberatkan kamu, kata Allah. Baik. Karena sesungguhnya aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Sebagaimana disini disebutkan untuk islahin nas, untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa bihim untuk mendidik mereka yang baik-baik. Wawiqayatihim, dan untuk melindungi mereka dari bahaya-bahaya, adrar dari madarat-madarat. Kalau makan tangan kanan. Kalau istinja tangan kiri. Kanan kan buat makan, Jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Kalau kalian buang air, jangan sekali-kali menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Disuruh dengan tangan kiri. Itu semua barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka sendiri. Agar lebih terjaga kesehatannya, lebih terjaga kebersihannya. Untuk melindungi dari madarat-madarat, dari penyakit-penyakit. Masya Allah. Berarti syariat ini secara lengkap, sempurna adalah untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia. Yang keempat, annal afdala fi taqdimil wudu <clears throat> mayamil al-a'dha ala mayasiriha. Faedah keempat dan faedah keempat ini berkait dengan bab apa babnya yang sedang kita bahas? Bab taharah. Terus apa kaitannya hadis tayammun dengan taharah? Kenapa dimasukkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Rasulullah SAW suka untuk berkanan-kanan pada bersisirnya atau ketika memakai sendal atau ketika tuhur. Untuk apa dimasukkan dalam bab taharah? Asyahid yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah bahwa ketika kita bersuci, apakah dia berwudu ataupun mandi, maka hendaklah memulai dari yang kanan-kanan. Sebagaimana di faedah yang keempat, bahwa yang afdal takdimil wudu dalam mendahulukan ketika wudu maya minal awa yang kanan-kanan dari anggota badan. Membasuh tangan yang kanan dulu, membasuh kaki yang kanan dulu. Alamaya siriha, didahulukan di atas kirinya. Qala nawawi berkata An-Nawawi rahimahullah ajma'al ulama ala anna taqdim al-yumna fil wudhu'i sunnah. Bahwa mendahulukan yang kanan dalam wudhu adalah sunnah. Masyru'ah. Man khalafahuma, siapa yang menyelisihinya? Fatahu al-fadl. Siapa yang menyelisihinya? Berarti dia kehilangan keutamaan. Tetapi kata Nawawi, tamma wudhu'uhu tetapi wudhunya tetap sempurna. Artinya tetap lengkap. Bukan tetap sempurna, tetap sah. Tama wudhu, wudhunya sah. mulanya kiri dulu, wudhunya sah. Tapi dia kehilangan keutamaan. kalau fil mughni berkata dalam al mughni sahibul mughni la ya'lam fi adamil wujub khilaf. Kata beliau tidak ada tidak diketahui adanya atau tidak wajibnya perkara ini khilaf. Kata beliau, tidak wajibnya bertayamun itu aku tidak tahu adanya khilaf. Apa maksudnya? Tidak tahu adanya khilaf. Artinya sepengetahuanku nggak ada khilaf di antara para ulama bahwa berkanan-kanan itu sunnah tidak wajib. Adamil wujub. Tidak wajibnya perkara ini tidak ada perselisihan. Para ulama sepakat Nggak ada perselisihan bahwa berkanan-kanan itu adalah anjuran, tidak sampai kepada wajib. Nah, dan sudah dikatakan tadi atau kemarin atau dua minggu yang lalu bahwa kalau muka bagaimana? Ya. Tergantung kalau engkau memakai satu tangan tidak mungkin bisa sekaligus. Ya. Maka tangan kanan dan mulai dari yang kanan dulu baru yang kirinya. Karena tidak bisa semuanya. Tetapi kalau memakai dua-duanya tidak mengapa untuk bersamaan antara sikil aiman, sikil aisar. Antara sisi kanan dan sisi kiri. Tidak mengapa untuk berbarengan. Sebagaimana mengusap kepala dengan dua tangan sampai ke belakang, sampai ke depan lagi, itu pun bersama-sama yang kiri dengan yang kanan. Kita ada faedah di sini yang belum ada di dalam kitab kita. Baik. Qala Al-awwal mana tayammun. Qala rahimahullah at-tayammun ma'nahu al-ibtida' bil yamin qabla asy-shimal. Tayammun maknanya memulai yang kanan sebelum yang kiri. At-tana'ul diambil dari kata na'al. Memakai na'al. Dan na'al maknanya sendal. Dan termasuk di dalamnya memakai sepatu. Artinya walaupun disebut dengan na'al, tapi maknanya memakai sendal atau sepatu. Tarajul sudah terangkan tadi, tasrih syar. Merapikan rambut. Termasuk ketika meminyaki rambut. Kalau yang sudah ada dalam kitab nggak usah diulang. Kalau yang belum ada, kalian catat. Tuhur dengan dhammah di ta' fi tuhurihi. Berkata si Bawai, si Bawai ahli nahu. Berkata si Bawai, Tuhur kalau dengan fathah maknanya adalah air. Dan dia masdar dari kata tahara. Tetapi kalau dengan dhammah maknanya adalah perbuatan tahara. Wal hadis dengan fathah apa dengan dhammah? Fitana'ulihi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi dengan dhammah. Artinya bukan airnya tetapi perbuatannya. Dan ketika wudhu. Nah, ini faedah yang belum ada di sana. Sebaliknya, ketika melepas sendal. Tadi kan memakai sendal. Kata beliau, Ibn Mulaqin ya. Nah, Ibnul Mulaqin rahimahullah. Amma adapun ketika melepas sendal sebaliknya. Melepas yang kiri dulu baru yang kanan. Kenapa? Karena memakai sendal lebih afdal dari tidak memakai sendal. Perhatikan faedah dari beliau yang belum ada dalam kitab kalian. Bahwa perkara-perkara mana yang dianjurkan untuk Tayamun dan mana yang dianjurkan untuk tayassur, mana dianjurkan untuk berkanan-kanan dan mana yang berkiri-kiri, para ulama membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ma yustahabbu fihi tayamun faqat. Yang pertama, amalan-amalan yang dianjurkan untuk berkanan-kanan. Yaitu yang sudah dibahas. Apakah bersisir, memakai sendal atau taharah dan yang baik-baik min babi at-takrim dalam bab at-takrim. Yang kedua ma yustahabu fihi tayasur. Golongan kedua adalah yang dianjurkan untuk berkiri-kiri. Contohnya yang sebaliknya. Yang mengandung sesuatu yang jelek atau kotor. Seperti melepas sendal, sebaliknya kiri dulu baru kanan. Atau masuk kamar mandi, maka dengan kiri dulu. Atau keluar dari masjid, juga dengan kiri dan seterusnya. Salisan, ada perkara-perkara yang ikhtilafal ulama. Yang bersisi para ulama antara kiri atau kanan. Dan biasanya, karena mereka melihat dari sisi pandang yang berbeda. Contohnya, siwa, Membersihkan gigi. Kanan dulu begini dulu? Kalau dilihat dari masalah kebersihannya, dia, dia perkara baik. Tapi kalau dilihat dari kotoran yang ada di gigi yang kamu gosok, sepertinya itu sesuatu yang jelek. Sebagaimana seorang yang istinja kan begitu. Orang membersihkan kotoran pakai tangan kiri Nah ini bagaimana? Kanan apa kiri? para ulama. Termasuk intikhat yang dipersidikan oleh para ulama. Intikhat itu membuang ingus. Tangan kanan atau tangan kiri. Dari sisi dari satu sisi dikatakan itu adalah sesuatu yang kotor, maka semestinya kiri. Tapi sisi lain itu adalah pembersihan. Seperti wudhu, wudhu kan pembersihan. Masukkan air, keluarkan, kan begitu. dan yang seperti itu dipersisikan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Bahkan ada yang menyatakan istinsyak pun masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu memakai tangan yang berbeda ketika memasukkan dan ketika mengeluarkan. Mengambil dengan tangan kanan, masukkan dengan tangan kanan dan keluarkan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena kita mengeluarkan sesuatu yang kotor. Tapi kita memasukkan perkara baik. Enam. Yang keempat, bukan dipersisikan, tetapi yang dibolehkan. Kanan dan kiri. Sama saja. Tadi kan dipersisikan. Yang ketiga. Yang keempat, ma khayyira fihi bainahuma. Yang dibebaskan untuk memilih pakai kanan apa kiri boleh. Seperti menutup mulutnya ketika tasaub. Ketika menguap. Tangan kanan atau oh, tangan kiri. Fa'in sudah belumnya yukhayyir baina saddihi bidahiriha atau batiniha. Ketika dengan kanan boleh begini atau boleh begini. Wa in sudda bil yusra falyakun bidhahiriha. Tetapi kalau pakai tangan kiri punggungnya. Begini. Pakai tangan kanan bisa kanan bisa kiri. Ini menurut Ibnu Mulakin rahimahullah. Khamisuha, yang kelima, yang pakai dua-duanya. Sama gak dengan yang tadi? Beda. Yang ketiga dipersisikan. Yang keempat boleh kanan boleh kiri. Yang kelima ini bersama-sama kanan dengan kiri. Mayajma bainahuma. Wadalika aklu kulli harin bibaridin kama ja'inda anhu alaihi salam annahu akala bi biratabin Hadza biyadihi wa hadza biyadihi. Kalau makan sesuatu yang panas dengan yang dingin atau sesuatu yang berpasangan, maka dia mengambil kisah yang basah dengan tangan kanannya dan yang satu dengan tangan kirinya. Berbarengan dengan dua-duanya. Oleh ba'dul ulama hadal mustazna minal akli bil shimal dan ini dikecualikan dari makan dengan tangan kanan. Makan dengan makan dengan tangan kiri maksud saya. Makan dengan tangan kiri haram, eh, tidak boleh. Kecuali pada perkara-perkara yang min sya'nihi, pada perkara-perkara yang memang keadaannya harus tangan dua. Maka pakai kanan dengan kiri bersama-sama. Tapi kalau kiri tok tidak boleh. Yang dianjurkan berkanan-kanan ketika makan kecuali pada perkara pada makanan-makanan yang min sya'nihi bil yang memang keadaannya harus memakai dua tangan. Nah, makan tahu sama cabenya. Iya, susah kan kalau makan tangan satu cabe dengan tahunya, maka tahu cabenya, tahu cabenya. Baik. Wahada barakallahu fikum yang kelima. Baik. Berarti mereka para ulama sampai membagi jadi lima macam amalan-amalan. Yang satu yang dianjurkan kanan, yang kedua dianjurkan kiri, yang ketiga diperselisihkan, yang keempat boleh kanan boleh kiri, yang kelima kanan dan kiri bersama-sama. as faedah yang berikutnya Wa fi sya'nihi kullih Jadi sudah sampaikan juga semuanya fi sya'nihi kullih adalah amum amun yuridul khusus atau mutlak tapi yuridul uh, muqayyad. Sepertinya kalimat am fi sya'nihi kulli pada segala urusannya. Tetapi yang dimaksud adalah khusus pada bab at-takrir. Adapun bersiwak yang rajih karena itu ta'abbudan maka diperintahkan dengan tangan kanannya. Sama seperti makan dan minum. Ya. Taib, itu masalah siwa. Dan karena membersihkan, maka macamnya sama dengan tohara. Sehingga bersihkan yang kanan dulu, baru yang kiri. Giginya juga yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Ya. Ini beliau mulai merajikan yang diposisikan. Termasuk <clears throat> takhattum memakai cincin itu di kanan bukan di kiri karena memakai cincin termasuk <clears throat> sesuatu tazayun sama dengan bersisir bersisir yang kanan dulu maka memakai cincin pun yang kanan Demikian menurut para ulama Syafi'iyah. Ada faedah lain bahwasanya walaupun memakai takkid penekanan tapi tidak mesti menafikan kalau maknanya bukan makna yang hakiki. Seperti pada kalimat wa fi sya'nihi kulli. Mana takkidnya? kulli. Ta'kid kan? Apa makna ta'kid? Penekanan. Fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Pada sya'nihi kulli. Pakai ta'kid. Ternyata tidak menafikan. Makna dari hadis tersebut ternyata bukan makna yang langsung bahirnya. Ternyata di sana ada makna lain. Yaitu fi sya'nihi kulli Ai ma fi babit takrim. Apa yang merupakan perkara-perkara yang baik, yang baik. <laughs> Nah, sehingga jangan dengan takkid kemudian menafikan kemungkinan-kemungkinan ada makna lain. Barakallahu fikum. Tetapi tentunya makna lain tadi semuanya harus dengan dalil-dalil yang lain. Tidak bisa dengan sesuatu dari akal ataupun dari pendapat pribadi ataupun dari yang lain. Harus dengan hujjah. Warada diriwayatkan dan disebutkan bahkan dalam Al-Quran keutamaan-keutamaan kanan daripada kiri. Sebutkan diantaranya. Apa saja? Dari, dari ayat dulu. Hah? Ayuhal huffaz. Nah, apa aja? Ya Allah, surah banyak masalahnya. Ashabul Yamin, ma ashabul yamin. Hah? Terus habis itu? Ashabul shimal. Mana yang dipuji? Ashabul yamin. Yang dicerca? Ashabul shimal. Apa lagi? Ya Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi kada wa kada dipuji sedangkan wa amman utiya kitabahu wara dhahri atau bishimali apa lagi Baik sekarang hadis yang mengutamakan kanan di atas kiri. Ya Allah. Apa saja? Rasulullah SAW pernah minum di bejana untuk untuk semua. Rasulullah memulai Sedangkan yang di kiri Abu Bakar. Yang di kanan Arabi. Allah SWT minum kemudian dikasihkan kepada Arabi. Biasanya kan Abu Bakar lebih dulu. Sambil menyatakan Al-Aiman fal-Aiman. Fal aiman fal fal-Aiman. Kanan-kanan dulu. Ya, mohon maaf. Walaupun beliau adalah Abu Bakar yang lebih mulia dari Arabi tadi, termasuk Arabi lebih dulu. Itu hadis dan diterapkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani. Datangi tokoh-tokoh seorang atau kelompok yang sesungguhnya ahlul hawa berbicara bertanya ternyata mereka menginginkan rujukannya adalah akal. Kata Syekh Al-Albani tidak bisa. Sampai terjadi perdebatan, datang murid Syekh Al-Albani menyuguhkan syahi langsung ke kirinya diberikan pada Syalbani. Kata Syalbani, ala yaminik. Kanan-kananmu dulu. As-sunnah walau ahla ahlil bid'ah. As-sunnah walau ala ahlil hawa. Terapkan sunnah walaupun yang di kananmu itu sungguhnya ahlul hawa. Tulukan dia. Barakallahu fikum. Ini juga Masya Allah. Apalagi hadis yang mendahulukan atau mengutamakan kanan di atas kiri. Nah, masalah saf. Hah? Disebutkan tentang yamin, keutamaan kanan. Apalagi? lagi? Baik, kalian cari sendiri tiga dari ayat Al-Quran, tiga dari hadis. Dan kalau bisa berbeda-beda antara kalian. Biar kita dapat banyak hadisnya. Hah? Tiga, tiga, tiga berbeda-beda kita bisa mendapat tiga puluh. Sahih? Nah, cari tiga ayat dan tiga hadis yang mengutamakan kanan di atas kiri. entah. Nah, kita baca hadis yang setelahnya. Tetapi kita syarah insyaAllah pada kajian mendatang. Biiznillahi ta'ala. Al-hadithul ashir. Hadis yang sepuluh. An Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن yutil غرته فليفعل dari Nuaim al-Mujmir dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal sesungguhnya umatku yud'auna akan diseru nanti yaumul qiyamah dipanggil yaumul qiyamah dalam keadaan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghur adalah putih di wajahnya. Muhajjal adalah putih di kaki-kakinya. Naam. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mau atau siapa yang bisa di antara kalian untuk memanjangkan gurrahnya, maka silahkan. Wafilafdin akhar dan dalam lafaz lain disebutkan ra'aitu Abu Hurairah yatawadda'u faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablugha al-mankibain. Aku melihat kata Nu'aim al-Mujmir Aku melihat Abu Hurairah berwudu, kemudian mencuci wajahnya dan tangannya sampai hampir mencapai pundaknya. Tangan dicuci sampai ke sini. rijlai, kemudian mencuci kedua kakinya hatta rafa'a ila saqain. Sampai mencapai betisnya. kemudian berkata sami'tu Rasulullah SAW. yaqul. Kemudian dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu." Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku dipanggil, diseru yaumul qiyamah dalam keadaan hurran muhajjalin, dalam keadaan putih wajahnya dan putih tangan dan kakinya. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Maka barang siapa yang mau, siapa yang bisa di antara kalian memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya, falyaf'al. Wa fil li Muslim dan dalam lafaz lain dalam Sahih Muslim disebutkan sami'tu khalili yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar kekasihku berkata, "Tablughul hilyatu minal mu'min ya yablughul wudu." Akan mencapai perhiasan dari seorang mukmin sesuai dengan apa yang dicapai oleh air wudhunya atau yang dicapai oleh wudhunya. Perhiasan seorang mukmin akan mencapai apa yang dicapai oleh wudhunya. Urrah wa tahjil adalah isti'arah. Isti'arah itu kata yang asalnya bukan untuk manusia, tapi dipinjam, isti'arah. Artinya asal katanya tentang kuda. Ah, pernah lihat kuda? Kalau kuda yang di sininya putih, yang lainnya semua hitam, di jidatnya sini putih, dikatakan ghurrah. Ghurrah. Sedangkan kalau dari sini ke bawah putih yang atasnya hitam pernah lihat kuda seperti itu kaki kakinya putih semua empat empatnya itu disebut muhajjal muhajjal ini muhajjal ini yani hurral muhajjalin. Tetapi kemudian ustu'ira dipakai lafaz ini untuk menunjukkan wajah yang putih dan kaki-kaki dan tangan-tangan yang putih. Nah, yang ini disebut hur, ini tahjil. Bahwasanya umat Islam, umatku nanti yaumul qiyamah dipanggil hurran muhajjalin min asharil wudu dipanggil dalam keadaan mereka gurran muhajjalin, wajah-wajahnya putih dan tangan kakinya juga putih. Min atharil wudu. Kemudian Abu Hurairah berkata, barang siapa yang ingin memanjangkan putihnya, falyaf'al. Sampai ke atas. Maka beliau mencucinya sampai ke pundaknya supaya putihnya sampai ke sini. Dan itu adalah istihadnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya kalau dia lebih memanjangkan putihnya sampai ke sana, maka nanti yaumul qiyamah putihnya juga sampai ke sana. Dan lafaz terakhir, ya yablughul hilyatu minal mu'min bahwa perhiasan akan mencapai dari seorang beriman sesuai dengan apa yang dicapai oleh wudhunya. Wudhunya sampai sekian ya sekian. Kalau wudhunya sampai sekian akan sampai sekian perhiasannya. Wallahu taala alam kita akan syarah insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.